Kata Abu Qatadah radhiyallahu anhu Utiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bijanazatin liyusalli 'alaiha أو جنازة رجل liyusalli alaih dibawakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu jenazah seorang laki-laki agar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyalatkan jenazah tersebut. Faqala Sallallahu Alaihi Wasallam kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hal ada hidain apakah dia punya utang kalau kata para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam la tidak thumma utiya bi janazatin ukhra kemudian dibawakan lagi kepada beliau sallallahu alaihi wasallam jenazah yang lain. Wakala kata Rasul sallallahu alaihi wasallam hal alaihi bain. Apakah dia punya utang? Kalau na'am. Kata para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, iya. Dia punya utang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Salu ala sahibikum." kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ayah salatlah kalian untuk menyalatkan jenazah sahabat kalian ini Rasul sallallahu alaihi wasallam punya iya niatan kita kita hendak meninggalkan iya tidak menyalatkan orang tersebut karena punya utang maka Abu Qatadah radhiyallahu anhu rawi hadis ya sahabat mereka hadis ini beliau berkata ya Rasulullah alayya dain ya Rasulullah hutang dia ini aku yang nanggung ya aku yang akan menanggung hutang dia bayarkan di hutang dia qala fasalla alaihi maka Rasul sallallahu alaihi pun menyalatkan jenazah tersebut Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Ada beberapa faedah yang perlu kita ingat dari ayat hadis hadis dari hadis ini. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mereka hadis dalam dua tempat dalam sahihnya, sahih Bukhari. Di dalam kita kifalah dengan lapas seperti tadi di dalam tempat yang lain dalam Sahih Bukhari dalam kitab al kifalah dengan yang berbeda yang intinya datang ke kepada kubur beliau datangkan satu jenazah iya kemudian Ketika ditanya apa dia punya utang atau tidak, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tahu dia tidak punya utang menguatkannya. Di datang ke jenazah yang kedua, tanya di Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maka apakah dia punya utang? Kata mereka iya. Kata Rasulullah SAW apakah dia punya peninggalan harta untuk membayar utangnya? Kata mereka iya. Maka beliau pun Shallallahu Alaihi Wasallam menyalatkannya. Yang ketiga, Jenazah yang ketiga dibawa, ditanya pada punya utang. Iya kata mereka, iya. Apa punya peninggalan tidak? Maka Rasulullah SAW pun berkehendak ingin ia meninggalkan, ia tidak menyelamatkan orang tersebut. Ini khanapullah rahimah rahimakumullah. Hadis kata para ulama kita termasuk yang infarada Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan sendirian artinya dari dua penulis kitab, penyusun kitab yang sahih yang kita tahu Bukhari Muslim ini hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala ada Imam Muslim rahimahullahu taala tidak meriwayatkannya ada beberapa ikhwan rahimah rahimakumullah yang perlu kita ingat terkait dengan hadis ini Yang pertama terkait dengan masalah al jenazah, Yang kedua terkait dengan masalah Ad-Dain Masalah hutang Yang ketiga masalah Ya hukuk Al-Ukhuwah Hak-hak teman-teman kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin kepada kita Namun ikhwanullah rahimah rahimakumullah sebagai tambahan faidah antum tullabul ilm alhamdulillah disebut oleh para ulama kita termasuk dari keseruan hadis ini ini adalah hadis yang termasuk sulasiat di dalam sahih Bukhari ya ya yakni antara Bukhari rahimahullahu taala dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam cuma tiga orang. Iya. Di dalam lafaz hadis yang pertama saya bacakan Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan hadis dari Abu Asim An-Nabil. Abu Asim An-Nabil. Abu Asim bin Nabil rahimahullah taala meriwayatkan dari Yazid Ibnu Abi Ubaid. Yazid Ibnu Abi Ubaid meriwayatkan dari Salamah Ibnu Aqwa radhiyallahu anhu. Tiga orang. Iya, yang antum gampang saya mengingatkan. Iya, Abu Asim bin Nabil menyampaikan dari Yazid bin Abu Ubaid dari Salamah Ibnu Aqwa. Iya, boleh ceritakan tentang kejadian ini. Khairullah rahimah Kata para ulama kita alama ma yakunu fi sahih Bukhari Ya sanad yang paling ali Dalam sahih Bukhari adalah tiga orang ini Thulatiyat Nah Di dalam saya Muslim tidak ada Muslim rahimahullah taala yang paling tinggi sanad di dalam Sahih Muslim adalah empat orang. Rubaiyat. Adapun Bukhari tiga. Khairullah Rahimun rahimakumullah Di antara pelajaran yang sudah kita dapatkan dalam pelajaran antum yang terkait dengan hadis ini adalah Abu Asim al nabil Abu Asim al nabil kata para ulama kita adalah termasuk seorang yang masyhur dengan kunyahnya dan lakobnya Abu Asim kunyah An-Nabil lakob Abu Asim al nabil di dalam pelajaran sudah kita pelajari dalam mustalah ada orang-orang yang masyhur dengan kunyah dan lakab. Di antara ini, Abu Asim An-Nabil. Nama beliau adalah al Dhahak Ibn Makhlad rahimahullah taala. Abu Asim An-Nabil. Yang ketiga, ikhwan fillah Rahimah rahimakumullah. Kata para ulama kita di antara keistimewaan hadis ini ketiga perawi hadis ini Abu Asim An-Nabil Yazid Ibnu Abi Ubaid dan Salamah ibnu Aqwa radhiyallahu an semuanya tiga-tiga adalah ruwat kutubus sittah. Semuanya Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasib Ibnu Majah meriwayatkan tiganya. Semua adalah kutub rawi atau ruwat kutubus sittah. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah jami'a kata Salamah radhiyallahu anhu أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة رجل يصلي عليه Dan hadis ini seperti yang tadi kita sebutkan Ikhwanullah rahimahullah rahimahumullah menunjukkan, menunjukkan, menunjukkan beberapa hal yang terkait dengan masalah jenazah. Awal yang pertama Ikhwanullah rahimahullah rahimahumullah menunjukkan tentang masru'iyah iya disyaratkannya salat jenazah min hukukul muslim al muslim di antara hak seorang muslim atas saudara yang lain adalah menyalatkan jenazahnya yang kedua ikhwan billah rahimah rahimakumullah disebutnya para ulama kita terkait dengan hadis ini bagaimana salah salafun salih dan demikian seharusnya kita sebagai seorang muslim kaum muslimin itu berusaha agar menyalatkan jenazah pemilik-pemilik kita ia menyalatkan jenazah saudara-saudara kita dan tentunya saudara kita sendiri jenazah kita adalah orang-orang saleh Utia ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi janazati rajulin yusalli alaihi. Sengaja dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jenazah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam menyalatkan jenazahnya. Ingat ikhwan fillah rahimanah rahimakumullah ketika seorang meninggal Iya disalatkan oleh para muwahhidin kata Rasul sallallahu alaihi wasallam min muslimin يقوم على جنازته أربعون لا يشركون بالله تعالى إلا شفعهم الله فيه tidak ada seorang muslim yang meninggal kemudian ketika dia salatkan menyalatkan jenazah dia 40 orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah para muwahhidun yang menyalatkan salat jenazah dia kecuali ya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan salat mereka sebagai syafaat baginya Allah ampuni dia dengan sebab salatnya para muwahhidin kepadanya. Bagaimana bila rahimahullah rahimakumullah. Iya. Ini salah satu nikmat. Antum semua yang tinggal dekat ma'had. Tinggal dekat margis. Iya. Mereka-mereka subhanallah saudara kita di Jakarta, di sekitar Jakarta ketika meninggal pemirin sulit. Iya, Jangan jangankan menyolatkan menguburkan Jangan jangankan menyolatkan untuk disolatkan orang-orang yang saleh untuk menguburkan jenazahnya harus cari tempat yang susah iya sebagian mereka alhamdulillah datang berpindah ke dekat-dekat ma'had semata-mata ikhwanifillah rahimah rahimakumullah selain ia ingin mendapatkan terbiah yang baik untuk dirinya mendapatkan pendidikan yang baik untuk anak-anaknya juga sebagai mereka berharap agar orang tuanya yang meninggal itu disolatkan oleh para muwahhidin oleh ahlu sunnah ya dan ikhwanifillah wa rahimukumullah. fadilah azimah keutamaan yang besar ketika jenazah kita jenazah saudara kita apalagi orang tua kita disolatkan orang-orang yang bertauhid ma min muslimin yaqumu ala janazatihi arba'un la yusyriku nabilah subhanahu wa ta'ala illa syafa'ahumullah fi. Iya, al-hirs, al-ihtimam untuk menyolatkan jenazah. Saudara kita, family kita adalah orang-orang yang baik, orang orang saleh. Itulah perbuatan para sahabat, contoh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Rahimani wa rahimakumullah jami'a. Ternyata kata Abu Qatadah radhiyallahu an Faqala sallallahu alaihi wasallam hal alaihi dain Qabla لا فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقال صلى الله عليه وسلم هل عليه دين قالوا نعم Qala sallu ala sahibikum. Yang pertama terkait dengan masalah tadi. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya salat jenazah hukumnya fardu kifayah. Karena Rasul sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya bertanya apa jenazah punya utang? Iya. Kata mereka iya. Kata Rasul sallallahu Alaihi Wasallam iya. Sallu ala sahibikum. Kalau begitu kalian salatkan jenazah ini. Beliau punya niatan mau meninggalkannya tidak mau menyelamatkan jenazahnya. Ini menunjukkan bahwasanya hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah. Yang kedua, ikhwanifillah rahimah rahimakumullah terkait dengan masalah masalah dai. Permasalahan utang. Hadis ini menunjukkan tentang masalah bahayanya utang. Kita ikhwanifillah rahiman rahimakumullah harus berhati-hati darinya. Rasulullah saw alaihi hendak meninggalkan jenazah ini, tidak mau menyalatkannya karena sebab punya utang. Di sini kata para ulama, iya, memberikan nasihat kepada kita untuk berhati-hati dari hutang. Sebagian kaum muslimin, ikhwan rahim rahiman rahimakumullah, bermudah-mudah berhutang. Iya, bahkan untuk perbuatan perkara-perkara yang tidak penting, perkara-perkara yang tidak iya mendesak mereka berhutang bahkan sebagian mereka menjadikan hutang ini adalah profesi datang berhutang ke sini kemudian eh tidak bayar datang ke sini lagi tidak bayar kemana-mana tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, ketika menjelaskan tentang keutamaan syahid, as meninggal sebagai syahid akan menghapuskan dosa. Tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yughfar syahid kull syai'in illa dain." Iya, diampuni dosa-dosa seorang yang mati syahid kecuali utang. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. terjadi masalah utang dari hadis ini adalah ucapan Abu Qatadah radhiyallahu an. Kata Abu Qatadah radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, ada yadainu. Alayya yadainu. Iya, hutang dia ini aku yang nanggung. Di sini Fadilullah rahiman rahimakumullah menunjukkan مصرعية al disyaratkannya dibolehkannya seorang menanggung membayarkan hutang orang lain bahkan ia disebutkan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam awal-awal kitab Ahkamul Janaiz di antara hak atau kewajiban kerabat-kerabat si mayit ia adalah qada dainil mayyit. Segera membayarkan utang-utang si mayyit. Alhamdulillah rahimakumullah. Dari ucapan Abu Qatadah radhiyallahu anhu ya Rasulullah alayya dainu. Bahwasanya bab ad-dain berbeda dengan bab sedekah. Lebih dijelaskan Syekh Al-Albani rahimahullah di antaranya. Kalau sedekah sedekah Kata beliau rahimahullah taala hanya dibolehkan sodakah al-walad liwalidayh. Kita bersodakah untuk atas nama orang tua kita itu. Tidak bisa seorang bersodakah atas nama orang lain yang bukan orang tuanya. Tidak boleh seorang bersodakah atas nama fulan yang bukan bapak atau ibunya. Tetapi ad-dain utang membayarkan utang Iya, dibolehkan, disyaratkan. Termasuk bentuk ihsan kepada mayit. Iya. Dan sah membayarkan hutang orang lain walaupun bukan itu orang tuanya ataupun, ataupun kerabatnya. Sebagaimana Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu ya yadainu utang dia aku yang nanggung. Dan Rasulullah takrir. Rasulullah sallam mengiyakannya Kata Rasul, maka kata beliau, "Fasalla alaih" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun nah, menyalatkan jenazah orang tersebut. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Alimam Buhi rahimahullahu taala membawakan bab ini atau hadis dalam bab tidak bolehnya seorang yang menanggung hutang berlepas dari tanggungannya. Ketika seorang sudah zam menyatakan hutang sepulan saya yang bayar. Iya. Maka mengarahi rahimakumullah tidak boleh dia kemudian membatalkan niatannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar Abu Qatadah radhiyallahu anhu menyatakan ada jadainu. Iya, hutang dia Rasulullah sallallahu aku yang nanggung langsung menyolatkannya karena tidak mungkin Abu Qatadah radhiyallahu anhu membatalkan niatannya karena seorang yang sudah berniat membayar utang orang lain iya dia harus terus berultizam berusaha untuk membayarnya dan berlihat yang lain disebutkan Syarban rahimahullah dalam Mahkamah Janaiz bisa melihat terkait dengan masalah ini kata Abu Qatadah radhiyallahu anhu setiap kali Rasulullah SAW berjumpa dengan aku setelah itu maka Rasulullah SAW bertanya, bagaimana Abu Qatadah? Utangnya, sudah kau bayar? Iya. Ditanya oleh Rasulullah SAW untuk segera untuk membayarkan hutang si mayit tersebut. Alhamdulillah Di antara hukukul ukhuwah di antara hak hak ukhuwah kita bersahabat berteman adalah badul ihsan. Iya kita memberikan kebaikan-kebaikan kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita. Iya. Di antara adalah dengan al-mal. Dengan harta. Kata para kata para ulama kita ikhwan fillah rahiman rahimakumullah luas memberikan ihsan al muasa kebaikan kepada teman-teman kita saudara-saudara kita, sahabat kita terkait dengan harta luas. Iya, di antara bentuknya dengan al-inzar. Iya, seorang yang punya piutang kepada temannya, dia memberikan tempo kepada dia. Di antara adalah as ada, alaih, dia mensedekahkan piutangnya, Di antaranya seperti perbuatan sahabat Rasulullah SAW <clears throat> Abu Qatadah radhiyallahu anhu iya qadha dail mayyit iya membayarkan hutang teman kita saudara kita Alhamdulillah disebutkan Ali bin Qudam rahimahullahu taala di dalam Mukhtasar Minhajil Qasidin terkait dengan hukuk al-ukhuwah, hak muslim atas yang lainnya, hak teman-teman kita. Di antara kata beliau rahimahullahu taala adalah qada'ul hajah. Poin pertama yang bersebut yang terkait dengan hak sahabat-sahabat kita, teman-teman kita adalah qada'u hajatihi, kita menunaikan hajat kebutuhan dia. Dan di sini kita lihat bagaimana disyaratkan kita untuk menunaikan hajat teman kita <clears throat> yang masih hidup. Iya. Ataupun yang sudah meninggal. Di antara bentuk menunaikan hajat seorang yang sudah meninggal adalah kita bayarkan hutang-hutang orang tua kita yang telah meninggal, pemilik kita yang sudah meninggal. Iya, orang-orang kita kenal. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah yang dengan kita. Ikhwan yang terakhir, kata para ulama kita terkait dengan hadis ini adalah bagaimana para sahabat Rasul sallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar ruhama bainahum. Bagaimana para sahabat Rasul sallallahu Alaihi Wasallam tarafaqu bainahum Iya, mereka saling sayang di antara mereka. Iya. Muhammadun Rasulullah walladzina ma huwa syudda wal kuffar ruhama bainahum. Mereka ruhama. Mereka sayang dengan sesama mereka. Bahkan ketika telah meninggal di antara mereka. Iya, ruhama kepada mereka yang masih hidup dan juga bahkan yang ketika sudah meninggal. Iya, ketika sudah meninggal dibawakan kepada orang salat itu disolatkan jenazahnya. Ketika sudah meninggal punya utang dibayarkan, ditanggung bayarkan utangnya. Demikian ikhwan fillah rahimah rahimakumullah. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di antara hak al-ukhuwah di antara hak saudara kita, sahabat kita atas kita adalah sidqul wafa. Iya. Senantiasa langgeng persahabatan kita, pertemanan kita dengan teman kita, dan sahabat kita sampai dia meninggal. Karena salafun salih kata Ibn Qudamah rahimahullah taala iya mereka yaqdi hajat ahli sahibihi arba'in aman ya ketika temannya sudah meninggal tetap yang biasa dia bantu keluarga si teman ini selama 40 tahun setelah temannya meninggal tetap dibantu iya di antara bentuk ukhuwah di antara bentuk hak-hak ukhuwah adalah al-wafa. Senantiasa iya, persahabatan kita, pertemanan kita dengan seorang teman, seorang sahabat itu langgeng terus walaupun dia telah meninggal. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.